Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang maha menatap, maha menyaksikan benar-benar membukakan pintu hikmah di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan semoga Engkau ya Allah membukakan kemudahan yang dapat kami syukuri. Tiada Tuhan selain Engkau penggenggam segala jalan, penggenggam segala pertolongan, penguasa setiap harapan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, kita tidak panik menghadapi malam karena kita tahu manfaat malam, apa yang kita lakukan di malam hari bisa beristirahat, bisa berkumpul dengan keluarga. Padahal gulita malam. Kita pun tidak gentar menghadapi siang karena kita tahu manfaat siang kita nikmati siang untuk mencari nafkah, mencari ilmu. Pendek kata siang dan malam, kalau tahu ilmunya, bisa kita nikmati. Begitupun dalam kehidupan ini. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak jauh beda. Senang, susah, lapang, sempit, suka, duka, dipuji, dicaci namun ingat, gulitanya malam adalah isyarat dekatnya kepada siang. Pahit getirnya kehidupan kalau disikapi dengan benar, isyarat dekatnya dengan pertolongan Allah. Apalagi jikalau kita simak janji Allah bahwa satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kita simak dulu ayat-ayat dan hikmah dari saudara kita. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-94 Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu Wawadu'na anka wizrak Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu Allazi anqada zuhrak Yang memberatkan punggungmu Warfa'na laka zikrak Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu Fa'innama al-usri yusra Karena sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firmannya. Bahkan ahli hikmah di dalam kitab hikam diceritakan dan disampaikan Bismillahirrahmanirrahim La tastagrib wuku'al akdari Ma dumta fi hadihi dari Fa innaha ma abrazat Illa ma huwa mustahiku wasfiha Wa wajibu na'tiha Jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini. Sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Andai kata ingin sempurna kesenangan utuh dan langgeng, itu tempatnya hanya di sorga. Sedang tempat kita sekarang adalah di dunia maka kita harus sangat siap dengan tabiat dunia yang penuh tipu daya, penuh dengan kesukaran dan kesusahan. Karena memang ini tabiatnya. Tetapi semua ini tetap bisa dinikmati spesial bagi orang-orang yang menurut Nabi makhluk ajaib yaitu orang yang kokoh imannya nikmat disyukuri syukur jadi kebaikan ujian disabari, sabar jadi kebaikan. Maka kita harus kenal tabiat dunia, hiruk pikuknya, seperti kita mengenal siang dan malam. Insya Allah, apapun yang terjadi menjadi bagian yang kita nikmati jikalau kita paham ilmunya. Insya Allah kita bahas pada malam ini. Para pemirsa yang budiman Sedia payung sebelum hujan Maka siap Hujan dinikmati Tidak hujan pun dinikmati Begitulah Kita harus siapkan mental Bahwa hidup ini berbeda Dengan surga Yang sepenuhnya Dan kekal kesenangannya Tapi hidup juga bukan neraka yang neraka itu sempurna penderitaannya. Dunia adalah persis seperti pergantian siang dan malam. Kesulitan, kemudahan, ini harus kita siapkan mental kita. Sehingga ketika kita dalam kesenangan, jangan larut. Karena kita harus siap. Ada episode lain. Begitupun ketika kita dalam sulit, kita pun harus tahu bahwa tidak mungkin kekal karena bukan neraka. Harus siap ada episode lain. Kesiapan inilah yang membuat kita bisa menikmati pujian, cacian, kelapangan, kesempitan, sehat, sakit, suka maupun duka.